هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور مهدساتها وكل مهدسات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, pertama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus Allah berikan kita nikmat berupa kesehatan, Allah berikan kita nikmat berupa keluangan waktu. yang Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang mulia ini. Yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya dan senyambang masih di bulan Syawal dan baru bertemu pertama kali dengan keluarga besar Masjid Baitul Mahmud maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faidin Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita selama Ramadan yang lalu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga Allah berkahi sisa umur kita dan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian akhir dari bab tentang masalah doa, kita akan bawakan materi tentang orang-orang yang doanya dikabulkan atau mustajabah. Setiap orang yang melaksanakan syarat-syarat doa, kemudian menjauhi penghalang-penghalang terkabulnya doa, kemudian dia melaksanakan adab-adabnya berdoa sembari mencari waktu tempat yang itu dipotensikan dikabulkan doa maka dia termasuk orang-orang yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa kita harus penuhi semua syarat-syarat tadi. Syaratnya, kemudian kita hindarkan penghalangnya, kemudian kita tampilkan adab-adab yang sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan sebelum Ramadan yang lalu, maka insya Allah doa, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah orang-orang tersebut yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya? Amin. Yang pertama, orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang muslim yang berdoa untuk saudaranya sesama kaum muslimin yang lain yang tidak ada di hadapannya. Seorang muslim yang berdoa untuk saudaranya sesama kaum muslimin ya yang dia tidak ada di dalamnya. Dalam bahasa hadisnya disebut dengan bizahril ghaib, yaitu orang yang didoakan itu tidak ada di hadapannya. Jadi entah kemana atau tidak tahu di mana, tapi dia berdoa untuk orang tersebut, maka doa orang ini yang mendoakan saudaranya tadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa apa yang dia panjatkan? Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan kalau Imam Muslim di hadis nomor 2733 dari Ummu Darda radhiyallahu ia berkata kepada Sofwan, "Apakah kamu hendak berhaji tahun ini?" Jadi Sofwan itu akan pergi haji. Kemudian Ummu Darda, istri dari Ummu Abu Darda bertanya, "Apakah engkau akan berhaji tahun ini?" Maka aku Sofyan yaitu berkata, "Iya, betul. Aku akan berhaji di tahun ini." Maka Abu Darda berkata, berdoalah kepada Allah untuk kami dengan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun. Doa orang muslim untuk saudara yang tidak ada di hadapannya maka dikabulkan doa orang tersebut. Jadi Ummu Darda titip doa kepada Sofwan untuk didoakan bagi seluruh kaum muslimin agar diberi kebaikan-kebaikan. Karena doanya Sofwan yang tidak dihadapan para sahabat tadi itu, doanya Sofwan akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak muwakkalu bih amina walaka bimisli di atas atau di samping kepalanya orang yang berdoa tadi ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk mengabulkan doa orang yang berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya. Jadi ada malaikat yang khusus itu diperintahkan oleh Allah, tugasnya hanya satu, yaitu mengaminkan doa orang yang berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya. Kemudian malaikat, malaikat itu berkata, amin dan untukmu juga doa yang sama. Jadi ketika Sofwan itu diminta berdoa, karena Nabi bersabda, orang muslim yang mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya, maka malaikat ada di sampingnya mengatakan kepada orang tadi, amin. Semoga Allah kabulkan untukmu juga doa yang sama. Dari Abu Darda radhiyallahu an di Muslim nomor 7231 Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa ma qala al malak tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya melainkan ada malaikat yang berkata walaka misli maka untukmu juga doa yang sama kau dapatkan sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada faedah dari hadis yang disampaikan oleh Abu Darda dan Ummu Darda ini. Seorang muslim hendaklah dia mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang ini dengan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita mendoakan seseorang itu karena permintaan jadi di hadapan kita ini ada orang, Pak, Bu, tolong doakan saya. Sehingga panjenengan mendoakan kan. Ya. Seperti misal, Pak, Bu, tolong doakan saya supaya jodoh saya lancar. Supaya nanti kalau saya pinangan lancar begitu ya. Maka doa panjenengan apa? Amin, semoga Anda dimudahkan. Kan diminta. Tapi terkadang ada orang nggak minta doa sama kita. Kemudian panjenengan doakan gitu. Dengan diam-diam panjenengan doakan, "Ya Allah, semoga si fulan dan keluarganya diberkahi." Maka ada malaikat di samping kepalanya yang mengatakan, "Amin, untukmu keluargamu juga diberkahi oleh Allah." Sehingga sebagian salaf dahulu ketika mereka mau berdoa, maka mereka mendoakan dahulu orang-orang yang tidak ada di hadapannya. Dengan harapan apa? Untuk mengambil sebab tadi, yaitu doanya agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada adab yang lain yang menyebutkan seseorang itu kalau berdoa dimulai dari dirinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang mengambil celah dari adab berdoa yang ini yaitu apa? Agar dirinya dikabulkan doanya dengan dia mendoakan orang lain terlebih dahulu. Sebagai sebab. Nah, maka yang seperti tidak mengapa. Kemudian termasuk yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terkandung juga faedah agar setiap muslim dianjurkan untuk berdoa itu tidak hanya untuk kepentingan dirinya saja. Tapi doakanlah saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Tentu yang menjadi poin tujuannya adalah sesama kaum muslimin tentu siapa? Orang terdekat kita. Kalau kita berarti pasangan hidup kita dulu kemudian orang tua kita, anak-anak kita, kerabat dekat kita, kemudian baru menjauh tetangga kita dan seluruh kaum muslimin secara umum. Bukankah pasangan kita juga bersama kaum muslimin? Sering kita ini kalau ada hadis yang menunjukkan uh, berbuat baiklah kepada semua kaum muslimin, itu pikiran kita masih orang lain. Pikiran kita masih orang di luar rumah kita. Betul nggak ini? Kita nggak pernah terpikir pasangan kita juga orang muslim kan? Anak kita juga muslim, bapak ibu kita juga muslim. Lalu mengapa kemudian kita mengabaikan doa kebaikan untuk mereka gitu? Kita sering fokusnya untuk orang lain yang itu ternyata apa? Kita sering mengabaikan orang-orang terdekat kita. Padahal tujuannya apa? Untuk orang lain lebih dulu mestinya kepada orang terdekat kita, pasangan kita, suami, istri, anak, kerabat, itu baru kemudian orang lain. Ya. Kemudian sama sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengambil eh, dapat faedah bahwasanya doa di zahril zaid ya, itu dikhususkan karena apa? Mengapa ke orang yang mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya itu mendapat perhatian khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga disebutkan doanya orang ini dikabulkan sama Allah untuk menunjukkan keikhlasan orang yang berdoa dengan orang yang tidak ada di hadapannya. Kalau tadi saya contohkan ada orang, Pak tolong doakan saya, Bu tolong doakan saya. Panjenengan mendoakan betul ikhlas, tapi karena ada permintaan kan. Tapi kalau ada orang yang tidak minta panjenengan, juga panjenengan tidak merasa hutang budi sama dia, kemudian panjenengan doakan, itu doanya biasanya lebih ikhlas. Karena panjenengan tidak punya tendensi apa-apa. Paham nggak betul ini? Ya? Ya, jadi kalau ingin panjenengan doanya dikabulkan oleh Allah, maka doakan saudara kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena malaikat mengatakan amin. Semoga kamu juga dapat hal yang sama. Maka doakan keluarga atau tetangga kita, ya Allah, berilah si fulan keberkahan harta, keluasan harta. Panjenengan dapat keluasan dan keberkahan harta pula. Begitu seterusnya. Ya. Nah, Coba dibuka surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Itu salah satu lantunan doa kita bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Dan kita akan mendapatkan doa yang sama seperti doa yang dipanjatkan di surah Al-Hasyr ayat 10 tadi. Insya Allah panjenengan sudah hafal doanya atau mungkin sebagian sudah mengamalkan. Ya, tolong dibacakan ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا بالذين آمنوا ربنا ربنا dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor mereka berdoa ya Tuhan kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman ya Tuhan kami sungguh engkau maha penyantun maha penyayang ya, ini doa yang kita panjatkan bagi orang-orang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga doa ampunan ini pun akan kita dapatkan pula. Yaitu Allah akan memberi keamanan ampunan untuk kita pula. Allah akan jauhkan hil, hasad, iri, dengki pada diri setiap kaum muslimin. Karena ketika seseorang memiliki sifat hil, sifat hasad, iri, dengki, maka akan menjauhkan dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang memiliki karakter masuk surganya Allah dijauhkan dari nerakanya Allah adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin setiap orang yang memiliki karakter empat ini maka dia diharamkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala berarti sebaliknya kalau dia tidak punya karakter ini ada potensi dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala sinten niku hayyin yaitu orang yang tawadhu Orang yang tidak sombong Baik dengan pangkatnya Jabatannya Hartanya Ilmunya Atau kerupawanan Tampan wajahnya Cantik rupawannya Maka tidak membuat dia sombong Dia tawabuk ketika dia bermuamalah dengan orang lain Kemudian lain, Apa lain? Lemah lembut Baik tutur katanya maupun tingkah lakunya Tidak kasar, Maka ini adalah orang yang diharamkan neraka Kemudian apa? Koribin, orang yang kerap ya, supel, bergaul dengan masyarakat, enak orang mendengarkannya. Maka ini adalah orang-orang yang dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah. Kemudian sahlin, yaitu orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Orang yang ketika bermuamalah dengan siapapun dia sahlin, mudah, nggak ngerepotin orang. Ya. Jangan sampai ya Eh, paradigma berpikir kalau bisa sulit kenapa dipermudah itu jangan dipakai. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu jangan dipakai. Yang betul apa? Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Nah, sebagian orang mengambil prinsip tadi yang pertama, kalau bisa sulit kenapa dipermudah? Nah, ini salah jelas. Jadi prinsipnya adalah memudahkan urusan orang lain maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan untuk tidak dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa ini ya di surah Al-Hasyr ayat 10 ini semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hamba-hamba yang jauh dari sifat hasad, iri dan dengki. Karena orang Islam itu tidak boleh dendaman. Orang Islam itu tidak boleh baperan. Tidak boleh mangkelan. Maka Ramadan telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berkasih sayang, Mengelas asih dengan saudara kita sesama kaum muslimin. Ya. Jangan keras-kerasan, jangan kaku-kakuan. Pokoknya aku nek ngine, nek gak ngine, gak ngine. Jangan. Kalau panjenengan sering kaku sama orang lain, nanti tembok ketemu sama batu. Bentik terus. Ya, jadilah hamba-hamba yang khudil afdal mudah memaafkan, mudah memberi uzur pada orang lain. Khudil afwa maknanya kata Imam Al-Baghawi rahimahullah adalah kita ketika bermuamalah dengan orang lain menampilkan akhlak yang mudah diterima sama orang. Kemudian kita tidak menuntut banyak atas sikap orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Itu makna dari khudil afwa kata Imam Al-Baghawi di tafsirnya. Ini juga dikuatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Asadi rahimahullah di tafsir mereka masing-masing. Jadi jadilah hamba-hamba yang suka memaafkan hudil afwa. Karena Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 199, hudil afwa, ya Muhammad, jadilah engkau pemaaf. Coba Mas dibaca Al-A'raf 199. خذ الأرض وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, itu kata Imam Ja'far As-Sadiq dinukil oleh Imam Al-Baghawi di tafsirnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah di ayat itu khudil afwa. Ya Muhammad jadilah engkau pemaaf. dan tidak ada ayat dalam Al-Quran yang paling lengkap mencakup akhlakul karimah kecuali di ayat ini. Karena di ayat itu terkandung tiga akhlak mulia. Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Yang kedua, wa'mur bil urf, ajak orang untuk melakukan hal-hal kebaikan. Kemudian apa? Wa'arif anil jahilin, berlalulah, berpalinglah, jangan direken orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Jadi kalau kita bermuamalah dengan orang lain, Bapak Ibu sekalian, terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita pengennya kan seseorang itu kalau kita memberikan sesuatu dia bilang terima kasih, jasa jazakallah khair, barakallah fiik, matur nuwun. Tapi kadang tidak sedikit yang kemudian nyinyirin apa yang kita lakukan. Kadang suudon, kadang berburuk sangka wah paling ngono karpe gimana? nah yang seperti ini solusinya kata para ulama kata Allah tadi wa'arif anil jahilin tidak usah direken anggap aja apa yang sudah panjenengan berikan selesai kalau kita sering menganggap apa yang kita berikan harus diapresiasi sama orang maka kita sering tidak akan bahagia kita sering ngelongso, kita sering mangkelan Kenapa? Karena kita berharap orang mengatakan terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ternyata orangnya nggak merekin kita. Apakah kemudian kita nggak dapat pahala? Oh, dapat pahala. Innamal a'malu biniyah. Panjenengan niatnya apa? Sebab ya itu dapat walaupun orang yang diberi tidak memberikan apresiasi atas kebaikan yang kita lakukan. Sehingga orang muslim muslim itu tidak dendaman. Orang muslim itu tidak baperan, tidak mangkelan. Sehingga kalau orang sering mangkelan itu mengurangi jatah umur dia kulit langsung mengeriput, otak langsung mengecil, darah banyak naik, ya itu mengurangi kadar usia. Tapi kalau orang lapang dada, gembira, maka insya Allah umurnya lebih panjang dibanding dengan orang yang suka mangkelan. Ramadan mengajarkan kita untuk tidak dendaman sama orang. Maka kemudian sebagian orang mengadakan acara apa? Halal biharam apa? Halal bihalal. Halal bihalal. <laughs> Ya saya kemarin ada undangan itu sehari tiga kali pak, ngisi acara halal bihalal dari pagi sampai malam. Masya Allah dan dalam dengan berbagai macam komunitas. Ya saya tekankan seperti itu apa? Kita jangan jadi orang yang mangkelan sama orang. Panjenengan tidak akan bahagia kalau panjenengan banyak nuntut sama orang. Ya. Ketika kita berikan sesuatu gitu ya, kita pengennya kan orang itu pengen berbuat baik sama kita bulan. Tapi ternyata nggak ditanggapi. Nah, maka apa? Kudil afwa, maafkan saja lah. Tak usah terlalu kita harus apa orang itu harus begini begitu enggak. Karena kita hidup itu masih di dunia Bapak Ibu sekalian. Kita tidak hidup di surga. Kita ini banyak kekurangan di dunia. Kita banyak kekurangan, orang yang sedang bermuamalah sama kita banyak kekurangan. Maka jangan tuntut mereka dengan akhlak yang tidak bisa mereka tampilkan. Oh, pasangan kita kita banyak sama-sama kurangnya, kok. Kita kan bermuamalah kan dengan orang banyak kan, pasangan kita, anak-anak kita, kerabat kita, tetangga kita, teman kantor kita, teman komunitas kita, atau bahkan orang yang nggak kita kenal. Maka kalau panjenengan menerapkan kudil afwa, suka memaafkan, panjenengan akan lapang dada. Kita akan bahagia. Pasangan kita itu nggak sempurna. Kita pun juga nggak sempurna Kita ini bukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pasangan kita bukan Khadijah binti Khalid radhiallahu anha pasti ada kurang-kurangnya maka maafkanlah ya, maafkanlah ya kekurangan dari pasangan kita kekurangan dari anak-anak kita kekurangan dari tetangga kita karena boleh jadi mungkin tetangga kita ada kurang-kurang akhlaknya dengan kita ya maafkan saja lah kasih uzur kata, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ketika beliau disampaikan ya khalifah ada orang mengatakan anda begitu dan begini kata Umar berilah saudaramu 70 alasan sampai engkau bisa menerima mengapa dia melakukan hal itu. Jadi kalau panjenengan menjumpai orang itu tidak berbuat baik sama kita entah perilakunya atau perkataannya, maka kasih 70 uzur. Oh mungkin dia begini karena begitu. Oh mungkin dia begitu karena begini. 70 alasan sampai panjenengan tidak menemukan alasan mengapa dia melakukan itu. Sehingga apa ketika kita bertemu dengan orang lain dada kita lapang. Enak. Di Musa Imam Ahmad diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu Nabi mengatakan ketika sholat di Masjid Nabawi, Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, beliau mengatakan, sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Ternyata ada seorang ansor yang basah jenggotnya habis wudhu sambil nenteng sandal. Dilihat ada para sahabat-sahabat besar waktu itu, dia orang biasa-biasa saja, tidak dikenal lagi. Hari kedua, Nabi mengatakan hari yang sama, sebentar lagi lewat calon penghuni surga. Orangnya sama. Hari ketiga pun sama-sama seperti itu. Maka Abdullah bin Amr al-As Diceritakan oleh Anas bin Malik penasaran siapa orang ini. Kemudian dia pura-pura untuk nginep di rumah orang tadi dengan alasan sedang tengkar sama ayahnya. Dia tiga hari nginep di rumah orang ini. Ingin meneliti amal apa sih yang menjadi andalan orang ini kok sampai Nabi mengatakan dia ini calon penghuni surga. Bermalam satu hari, dua hari, tiga hari. Dilihat ya biasa-biasa saja nggak ada yang istimewa. Bahkan mungkin kata Abdullah bin Amr lebih baik saya malnya maka di hari ketiga, empat hari terakhir dia menginap pagi harinya, pamitan. Sambil mengatakan, sebenarnya saya ini nggak ada masalah sama orang tua. Cuma saya ingin tahu, karena Nabi mengatakan Anda tiga hari loh berturut-turut, Anda itu calon penghuni surga. Orang ini mengatakan, sang tuan rumah, ya seperti yang Anda lihat, saya bukan siapa-siapa. Tetapi saya ini, di hati saya, tidak punya rasa gis. Gis itu suka nipu orang jadi hatinya orang ini bersih, tidak suka nurangi orang, tidak suka nakalin orang. Kemudian saya itu tidak pernah hasad atas nikmat orang mukmin yang Allah diberikan pada dirinya. Jadi orang ini ternyata hatinya itu jauh dari hasad, jauh dari dendam mangkal sama orang. Sehingga Nabi menyebutkan orang ini calon penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan itulah amal yang tidak bisa kami jangkau dengan amal Anda. Hadis ini dihasankan oleh Syaikhul Bani rahimahullah di Musnad Muhammad. Dia Bapak Ibu sekalian bagaimana pentingnya keikhlasan seorang ternyata bisa membawa dampak baik pada amal-amal seorang hamba. Karena boleh jadi ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain, tidak semua orang itu sepaham dengan kita, seide dengan kita, sepakat dengan kita. Ada 10 orang bisa jadi 15 ide. Maka jadilah khudil afwa, suka maafkan orang. Maka panjenengan akan bahagia. Tapi kalau kita sering mangkelin sama orang, panjenengan ketemu di jalan, panjenengan paling paling cari gang lain. Di masjid ketemu, oh gimana? Golek masjid liyo. Oh enggak tenang hidup kita, jangan. Ya enggak tenang. Maka jadilah orang-orang yang suka memaafkan. Ya. Nah, itu faedah. Yang kedua, orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang terzolimi. Orang yang dizolimi itu kalau dia ngangkat tangan ke langit, doanya dikabulkan sama Allah. Maka pesan saya pribadi untuk saya pribadi dan dengan semua jangan suka dolimi orang. Baik dari segi harta, kehormatannya. Kadang ada orang itu menjatuhkan kehormatan orang lain. Uh, si fulan itu begini begitu, itu menjatuhkan kehormatan orang lain. Padahal si Fulan tidak seperti itu yang seperti yang kita katakan. Berarti panjenengan membunuh karakternya orang. Dan itu kedoliman. Panjenengan harus kita harus memulihkan kembali nama baiknya orang tadi. Sampai dia menghalalkan apa yang kita lakukan. Kalau enggak, ditutup tadi di akhirat. Kedoliman itu akan dibawa di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dinar, tidak ada dirham, real, rupiah, dolar tidak ada. Yang ada adalah barter kebaikan dengan keburukan. Maka jadilah orang-orang yang muflis yang Nabi kabarkan itu di Sahih Muslim ya karena orang-orang seperti itu. Yaitu ketika di dunia dia tidak segera minta halalnya dari kedoliman yang dia pernah lakukan. Nah, kalau orang yang didolimi itu tidak terima, Pak, dengan apa yang kita lakukan, dia ngangkat tangannya ke langit, dia berdoa buruk untuk kita, habis kita. Selesai kita. Kalau dia berdoa kebaikan, alhamdulillah. Tapi apa yang ada orang didolimi doakan kebaikan itu ada. Wonten nggak Panjenengan nanti disakiti orang, terus doakan kebaikan ya Allah semoga dia ah kayaknya nggak mungkin itu. Mantelnya itu seupun-upun ya. Yang ada sumpah serapa, yang ada doa-doa keburukan. Nah, maka hati-hati. Kalau ternyata dia doakan keburukan untuk kita. Dari Ibnu Abbas Rasulullah rumah di Bukhari nomor hadis 2448. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus mu'ad bin Jabal di negeri Yaman untuk berdakwah tahun 11 Hijriah kalau tidak salah. Eh, maaf, di tahun 9 Hijriah. Beliau berwasiat kepada mu'ad bin Jabal. Salah satu sabda beliau panjang hadisnya, tapi di tengah-tengah beliau mengatakan atau hampir habis hadis itu, "Wattaqi da'watal mazlum." Ya mu'ad, takutlah kamu, berhati-hatilah dari doa orang yang dizolimi. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب karena doa dia dengan Allah tidak ada penghalang los nggak rewel diterima di doanya orang yang didolimi Loh gimana Ustaz kalau ternyata orang yang kita dolimi itu orang pelaku maksiat atau bahkan mungkin orang yang saya orang kafir kita dolimi dia perhatikan hadis Nabi berikut di Musnad Imam Ahmad nomor hadis 8440 dan di Musnadnya Abu Dawud atau Yarisi di hadis nomor 2450 dihasankan oleh Syalbani di Sahih Jami As-Salgin nomor 3382 walaupun oleh Imam Al-Arnaud didaifkan hadis ini tapi Syalbani menghasankan hadis ini Nabi berkata wa in kana fajirun ala nafsihi hati-hati kalian dari doa orang yang didolimi meskipun dia orang fajir fajir itu pelaku maksiat suka berbuat dosa ya. nggak kita sebutkan dosanya tapi orang yang suka berbuat dosa itu namanya fajir walaupun dia pelaku maksiat kalau dia didolimi terus dia mengangkat tangan ke langit doanya dikabulkan sama Allah Loh, kok bisa ya Nabi kuatkan dengan sebuah hadis di Musnad Imam Ahmad nomor 12091 dihasankan oleh Syarbani di Sayyid Jami Asyargin nomor 119 dengan beliau mengatakan ittaku da'watul maz da'watul mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun hati-hati kalian dari doanya orang yang terdolimi meskipun dia kafir karena doa dia tidak ada penghalang kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang kafir bahkan loh, kalau dia didolimi oleh kita, dia ngangkat tangan, doanya dikabulkan sama Allah. Loh kok bisa? Ya. Nabi memberikan jawaban di Musnad Imam Ahmad di Musnad Abu Dawud atau Yalisi disahihkan oleh Syalbani di silsilah hadis as-sahihah nomor hadis 767 Dakwatul mazlum mustajabatun doa orang yang terdolimi itu ya dikabulkan sama Allah wa inkana atau di hadis yang lain wa inkana kafiran Walaupun yang terdolimi itu orang fajir pelaku maksiat atau orang kafir. Fafujuruhu ala nafsi. Karena kefajirannya, kemaksiatan itu untuk dirinya. Paham maksudnya nggih? Jadi begini, kalau kita dolimi orang muslim, boleh nggak Haram nggak Haram. Loh berarti kan kalau nggak muslim nggak apa-apa. Nah, ada hadis ini tadi. Kalau dia itu pelaku maksiat atau bahkan orang kafir sekalipun itu tidak boleh. Kenapa? Karena kekafirannya, kemaksiatannya itu urusan dia dengan Allah. Paham maksudnya? Kedoliman itu urusan kita dengan orang yang kita dolimi. Nah Allah itu ngurus apa kedoliman kita. Panjenengan tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan orang tadi. Kekafiran orang tadi kita tidak ada urusannya. Itu dosa dia dengan Allah. Dosa kita di mana? Dolimi dia, Paham mulai di sini Pak ya? Jadi walaupun dia pelaku maksiat, dia orang kafir, haram untuk dizolimi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di riwayat Imam Abu Dawud nomor 303052. Jadi nama Abu Dawud itu ada dua jawabannya. Abu Dawud atau Yalisi itu di musnadnya. Kalau Abu Dawud yang ada di Kutubus Sittah itu Abu Dawud as itu di sunannya. Jadi ada dua nama Abu Dawud, cuma yang belakangnya Tayalisi itu di Musnad, itu jarang kita jumpai hadis itu. Yang sering kita jumpai, jumpai di kitab Busita, itu kitab Busita, kitab 9 itu Sunan Abu Dawud. Itu Sunan Abu Dawudnya at, at, at, at, Sijistani. Ya. Nah, ini yang di hadis ini di Abu Dawud Al-Sijistani 3052 Nabi mengatakan Allah man dzalama mu'ahidan awin taqasam aw kallafahu fawqa taqatih aw akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsi ketahuilah barang siapa yang mendolimi orang kafir yang punya perjanjian dengan orang muslim yaitu kafir muahad ya, tetangga kita ya orang-orang kops diplomatik itu kafir muahad, kafir mustahman itu haram dijatuhkan kehormatan, darah dan hartanya karena ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka tidak boleh diganggu, tidak boleh diselini. Baik harta maupun kehormatannya atau hartanya. Kalau kemudian mereka dikurangi haknya, dibebani kemampuan yang di luar kemampuan dia, maka ketahuilah fa'ana haji juhu yaumal kiamah. Aku yang membela dia nanti di hari kiamat. Tuh, nanti kalau kita dolimi orang kafir, Pak, nanti kita lawannya Nabi saw di hari kiamat. Karena mereka dibela, sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang kafir, orang fajir saja kita haram untuk dolimi, apalagi sesama kaum muslimin. Maka kata Nabi apa? Ittaqillah, takutlah dari dolimin orang. Karena doa orang yang terdolimi kalau dia ngangkat tangan karena panjenengan nyakiti hati orang, diterima pak doanya. Kalau doanya keburukan, Allah turunkan doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di poin kedua ini kita harus berhati-hati. Kita ambil contoh beberapa kejadian di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan kenal Sa'ad bin Abi Waqqas kan? Sa'ad bin Abi Waqqas satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, kepernah uh, eh, saudara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kaya raya di zamannya tapi kemudian menjadi sederhana setelah masuk Islam sampai ibunya itu e, puasa tidak makan tidak minum mogok makan supaya saat bin Abi Waqqas kembali masuk Islam sampai ibunya pingsan maka saat mengatakan andai ibuku punya seribu nyawa tetap aku tetap Islam jadi ibunya walaupun seribu nyawa mati satu satu saya nggak akan kembali ke kafir maka saat itu, saat beliau wafat itu punya keistimewaan, yaitu doanya pasti dikabulkan sama Allah. Doa apapun. Salah satu rahasianya adalah saat beliau wafat itu, jika makan atau minum, tidaklah beliau makan minum kecuali tahu sumbernya dari mana asalnya. Para sahabat sering bertanya, ya saat anda itu sahabat yang paling banyak dikabulkan doanya, apa sih rahasianya? Maka beliau mengatakan di dalam makanan minuman yang aku santap kecuali aku tahu sumbernya dari mana. Sehingga kalau beliau yang subhat apalagi yang haram, beliau tidak akan makan. Itu menjadi sebab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saat bin Abi itu sedang bermasalah dengan Abu Sa'adah. Ya. Abu Sa'adah itu pernah uh, istilahnya apa ya? Ngomongin nggak baiklah soal saat bin Abi Dikatakan saat itu tidak suka jihad. Kemudian kalau membagi pembagian harta gonimah ketika jadi panglima tidak adil. Kemudian dia tidak bisa memutus perkara dengan adil. Terdengar di telinga saat bin Nabi Ini tuduhan. Ini fitnah yang tidak benar. Maka kemudian saat bin Nabi berkata, Demi Allah, aku akan berdoa dengan tiga perkara. Umar bin Khattab jalan sebelum saya lanjutkan doanya saat itu pernah Umar itu tanpa sengaja itu nyakiti budaknya budaknya lapor kemudian kedengaran sama saat maka saat bin Awakos ingin angkat tangan langsung Umar itu meluk saat bin Abi Waqqas jangan kau angkat tangan Umar bin Khattab itu sampai takut kalau saat bin Abi Waqqas ngangkat tangan dirangkul sama Umar sudah saya maafkan budak saya kamu nggak usah angkat tangan Masya Allah. Sa Umar bin Khattab jangan kan takut kalau saat angkat tangan doanya dikabulkan sama Allah. Maka saat bin Abu berdoa, doanya apa? Allahumma in kana abduka hada kadiban. Ya Allah, jika hambamu itu, ya Abu Sa'dah, itu dusta. Omariaan wa sum'atan. Kemudian dia lakukan dusta itu karena riak dan ingin dipuji, dikenal oleh orang fa'atil umrah wa asil fakrah wa arribhu bil fitan panjangkan umurnya ya Allah panjangkan kefakirannya dan jadikan dia sasaran fitnah dunia apa yang terjadi di kota Madinah perawi hadis mengatakan aku lihat aku saat yang didoakan oleh Sa'ad bin itu ya eh, apa namanya ini uh, alis matanya berjatuhan jadi panjang gitu pak sampai jatuh ini kayak suhu suhu kungfu itu loh pak sampai nutupi mata gini saking tuanya kemudian fakir sudah tua fakir kemudian suka godai cewek-cewek yang lewat di kota Madinah fitnah kan pak wong wis sepuh kok godai cewek-cewek fitnah jadi fitnah dengan doanya siapa saat bin Abi Abbas karena dia menuduh saat tidak adil tidak ikut jihad. Loh, Saat bin Abi itu termasuk panglima perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat bin Abbas merasa terzolimi. Doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di kisah yang lain, Arwah binti Uwais pernah berselisih dengan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Di hadapan Khalifah Marwan, maka Arwah menuduh Sa'id bin Zaid ini saudara iparnya Umar bin Khattab itu ngambil tanahnya Urwah Arwah bin binti Uwais. Jadi dituduh Said bin Zaid ini ngambil tanah. Maka kemudian Said membela diri. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha sibran min al-ardi bi ghairi haqqi, tawbiqahu fi sab'i aradina yawm al-qiyamah." Barang siapa mengambil tanah sejengkal yang bukan haknya, maka kelak di hari kiamat akan dikalungkan tujuh petala lapis bumi. Ngambil tanah sejengkal milik tonggone, Pak. Panjenengan kita dihukum sama Allah suruh mikul tujuh lapis bumi nanti di hari kiamat. Mikul sa'arif lan tetap cekap pundake. Niki tujuh lapis bumi disuruh mikul di hari kiamat. Kemudian Sa'id bin Zaid berdoa, Allahumma in kanat kadibatan Fa'ahmi basaraha waj'al qabraha fi dariha Ya Allah, jika wanita ini dusta nuduh saya ngambil tanahnya, maka butakan matanya dan jadikan kuburannya itu di rumahnya. Selang berapa lama kemudian di rumah yang lain disebutkan setengah bulan atau satu bulan. Wanita, wanita ini buta. Dia meraba-raba jalan, kemudian terperosok masuk ke sumur rumahnya dan dia meninggal di sumur di rumahnya. Sa'id bin Zaid terdolimi, dia berdoa pada Allah, wanita tadi celaka meninggal dunia. Apa kita nggak takut sama dia? Doa kita ini, ya doanya orang dolim kena pada kita. Tetapi kalau panjenengan doakan kebaikan, mungkin itu akan lebih baik pula. Tapi biasanya kalau kita terdolimi, itu yang muncul adalah kesedihan, mangkel, dan doanya buru-buru. Jarang sih kalau kita ditolimi doakan kebaikan itu jarang kayaknya kecuali sedikit yang Allah berikan hidayah. Tapi yang lebih baik kalau panjenengan merasa terdolimi, doakan dia dapat hidayah. Doakan dia dapat keberkahan, mudah-mudahan itu jalan terbaik agar dia kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi andai pun panjenengan mendoakan dia keburukan, ya tidak apa-apa. Tapi kan kita khawatir kalau ternyata itu kedoliman itu kena ke kita gitu Doanya itu kembali ke kita. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi, keluarga saya dan panjenengan semua, hati-hati dari mendolimi orang baik dari segi kehormatan, harta atau bahkan nyawanya wal ya Ya, jangan sampai membuat orang tersinggung dengan ucapan kita. Ya, sakit hatinya orang itu, Pak, itu sakitnya lama loh sembuhnya. Kalau luka kena pisau mungkin dikasih betadin atau obat merah mungkin diplester selesai 3 4 hari. Kalau sakitnya hati bisa Bang Toyib 3 bulan 3 puasa tidak pulang-pulang sakitnya tidak sembuh-sembuh ya kalau dia neng, diwong nggak atau ketemu terus malas ketemu sama orangnya. ya nah, mangkel terus dia doakan kita terus apa kita nggak bahaya ini ya maka mudah-mudahan ini jadi pengingat untuk kita semuanya ya Mudah-mudahan dari dua poin ini nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk senantiasa kita menampilkan terbaik kita untuk urusan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah yang Maha Rahman Maha Rahim senantiasa mengkaruniakan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah karuniakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah yang menjadi kurata ayun penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya. Semoga Allah Al-Ghafar Al-Ghafur mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Asy-Syafi berikan kita kesembuhan, berikan kita afiat di dunia wal akhirah. Semoga Allah Ar-Razzaq luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyiban mubarak. Semoga Allah yang Maha Rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah. Kumpulkan semua keluarga besar kita di surganya Allah Subhanahu wa taala.